biasa sekali pada malam hari ini merupakan peringatan yang setiap tahun sekali diadakan di sini dan beliaunya merupakan salah satu owner dari uh, warung sate barongan yang sudah terkenal di Jawa Timur ini dan saya sebagai sahabat juga jamaah di Trosopo Pondok Indah ini bersyukur sekali karena beliau setiap tahun mengadakan acara uh, seperti pada malam hari ini yang kebetulan malam hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hikmahnya luar biasa sekali ya yang pertama bisa menjalin silaturahmi antar seluruh warga yang ada di pondok Trosobo Indah ini dan juga untuk menjalin seluruh konsumen yang ada di sekitar Pondok Indah ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi uh, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus setiap tahun yang selalu diadakan oleh Abah Unik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yo, si Torjo uh, peringatan Maulid Nabi rawuh wis terus. Si Torjo iku insyaallah paribasane wong pas-pas gak ono sing gak ngati Maulid Nabi. Kadang-kadang ana wong sing gak gentle. Nek putune ulang tahun wah digak roti dikukus no lele wah dikeploi panjang umurnya panjang umur serta muli padahal putune kewarengan budi lu lu, sebagaimana kajian kisah tak terang dasar-dasar peringatan maulid nabi bu Bu. Sampeyan tak dongakno masyaallah. Iso nyontoni iki dulur kula. Haji Kusni Anwari. Niku wau kok terbangi dijukukno teko pondok kono. Hmm, top markoto. Selawati enak ditabuhi mbek dung dung ngono Iku mang terbang kakendul ngono. Nah, podo padha ngene golek drum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor telu bondone urip sing mesti bisa ngeterno bagian dunia akhirat. Wa nasaruhu. Beloh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dimaksud bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bela agama sing dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dinul Islam. Sing sapa wong bisa menjadikan kepentingan Islam di nomor kan, Pasti uripe bahagia dunyane bahagia akhirat. Tapi nek kepentingan Islam di nomor loro no, di nomor telu no, di nomor papat no, saya yakin apa yang dinamakan kebahagiaan akan pergi meninggalkan orang tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Bumbung kula eling nggih, kula ngemis waosan suratul Fatihah dipun tujuaken dumateng dulur-dulur kula umat Islam yang ada di Palestina. Mudah-mudahan diberi keselamatan dan kemenangan oleh Allah. Alhamdulillah insyaallah 14 negara besar anggota Dewan Keamanan PBB bersama-sama Palestina. Dukung Palestina. Sing gak jelas dukung Palestina Saudi syuting enak ya. Presiden kita Pak Jokowi tegas. Pak Jokowi kata anjungi jempol sini perlu jempol orang bulu tegas sifatnya bersama rakyat rakyat anu Palestina mendukung kemerdekaan Palestina tegas aja kok. Saudi tak rungo-rungo nanti kok gak ngomong balas ya. Apa lo untu kok. Sampeyan toto hati lan pikirane ya. Kula jauh wawasan suratul Fatihah. Ayo dikirimno nang dulur-dulur kita umat Islam yang ada di Palestina. Mudah-mudahan diberkahi, dibimbing, dilindungi, diberi keselamatan dan kemenangan. Allah hadinia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sing nomor papat Bondone urip sing mesti bisa ngeterno bahagia dunia akhirat Mengikuti petunjuk Al-Quran Nopo ngikuti petunjuk Al-Quran dele nomor papat Iman nang Rasulullah di dele nomor siji Ini ada orang takon ngono jawab kabeh Uang iku nek ga iman karo sing gawa mesti ga iman karo apa sing digawa Allahumma sholli ala Muhammad muga-muga tadi keterangan sing barokah iman pada rasul mengagungkan rasul membela rasul dan mengikuti petunjuk Allah baru diabadikan ulaika humul muflihun ai izun kiai-kiai Jawa kiai-kiai sepuh oleh ini bejo kemayangan bejo bahagia dunia ini bahagia akhirat belajarlah ikhlas dalam karena keikhlasan bagaikan mata air jernih yang menyuburkan. Orang yang berhati ikhlas bagaikan tanah yang subur. Sekecil apapun benih kebaikan akan mudah tumbuh dan berkembang. Ketahuilah bahwa ikhlas itu letaknya di hati bukan di kaki. Kepada hati manusialah pandangan Allah tertuju sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum rawahu Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu dan tetapi dia Allah senantiasa melihat hatimu dan amal-amalmu rawahu saking stunggil dawuh Kanjeng Nabi ini kedulur, kulo sementara nemokno wonten bolu pelajaran berharga yang dapat diambil nek bolu tak terangno kabe, berarti pembicara gak cerdas tak terangno siji ae sing siji mana nek maulid mana ya Insya Allah materi ini turun. Tek wongi wisma